Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa kafaa Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi Ahli sidqi wal wafa Amma ba'du قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah wa qala ba'du wali songo seluku-seluku batok batoke elailo si Romo menyang Solo oleh-oleh payung moto tak jendit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit sir sirpong pong meripate pelolong udele nek meripat Pelolong udile bodong gegerin rontong jenenge sundel. Sundel bolong di Rabi Jerangkong di sabdonyi Blorong duwe anak dadi Gran. Wayang ngaji kok rame dewe balane Gran. Sa'adatul Afadil. Ulama anal kuroma. Para alim, para kiai, masyayikh, para ustad, para sesepuh engkang kula takzimi. Ibu kepala kelurahan. Terus nggih ibu nggih. Ingat kula kok ibu. Busek. Enten busek. Penginane kula eling enten busek ngoten kok. Mbah apa terusane singkatane aku ya ora cetha. sedaya unsur pemerintahan di Kelurahan Tanggul Rejo. Tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, ibu-ibu, jamaah, ingkang insya Allah tansah pinaringan rahmat lan ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Siang menika biidnillahi wa iradatihi kula jenengan sami saged sareng-sareng hadir bersilaturahim ngempal wonten majelis ingkang mulia menika dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi harapan mudah-mudahan <clears throat> kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, <clears throat> semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dirindukan oleh surganya. Amin. Allahumma itu dalam bahasa yang simpel disebut hidup yang barokah. Muga-muga sedaya sing rawuh siang menika uripe pinaringan barokah rumah tanggane binaringan barokah putra putrine binaringan barokah rizkine binaringan barokah uripe umure binaringan barokah umur engkang kathah kesainane, kok ramin tak baleni muga-muga umure binaringan barokah umur ingkang kathah kesainanipun. Meskipun umure pendek. Kok ora amin. Umur barokah niku mboten kudu panjang. Ora kudu dawa. Nanging umur ingkang kathah kesainane, umur sing kathah kebagusane, akeh amal solie senajan umure pendek. niku umur barokah. Masih ya umure dawa, tapi nek kebagusane namung kedhik, kesaenane sithik, amal saleh sithik, niku nggih mboten barokah umure. Dados ibu-ibu, umur barokah niku mboten kudu dawa wow, umure, mboten. Tapi umur sing akeh kebagusane, kathah kesolehane, kathah tabungan ibadahe, kathah nilai kebaikannya meskipun umurnya pendek langkung-langkung umurnya panjang kathah kesaenane niku umur spesial tapi umur barokah niku mboten kudu dawa kula sering gambarke jenengan nek bayangno gambarno umur barokah niku sami kalian dompet dompet niku enten sing senajan endhek mboten dawa endhek tapi sini dhuwit akeh mentek-mentek ngantek watos padahal ndek ana sing dawa tapi melur ngono dhewe <clears throat> nang ra ono isine 100 repes yo mek oleh ndelondenge ngetok kira-kira ibu-ibu seneng sing pundi endek mentek-mentek watos karo dawa tapi melur ngono seneng pundi ibu sing dawa atos Oh nggih, enten yo cagake terop. <coughs> Niku dawa atos. Mboten kula bahas dompet, ngene pikirane jenengan aja tekan ndi-ndi. Dompet. Niku lak wonten to, senajan endhek, mboten dawa, endhek. Tapi isine duit akeh. Bek mentek-mentek ngantek watos. Seneng niku nu Bu. Ketimbang dawa telung meter ngantek nyampluki kancane tapi ra ono isine 100 repes melur nuneng oleh ndelondenge tok saya bu kula takon jenengan jawab ya sing banter nek jawab engko nek mboten banter kula mudun terus mulih maneh nang kula telat niki perkara mobil kula ngeban saiki sik ditambal ten mriku ngapunten Biasa ngenteni artis kesuwen wis biasa ngono kuwi. Ora usah kaget. Lho nyatane sakniki jenengan kan semuanya mengidolakan saya. Buktinya setiap HP itu sekarang ada kul huwaile sawan. Kula niku wingi saking Kalimantan 11 dino. Niku ngajine karo foto-fotone niku suwe foto-fotoane, Bu. Apa ngaji setengah jam foto-foto dhisik. mantun ngaji setengah jam foto-fotoan mana sing ngumake sing jaluk foto kula nggih rondo-rondo niku sumpah aku sampai habis apa karepe kok iso ngono saya kula tanglet jenengan jawab umpomo nggih umpomo iso milih jenengan niku kepingin umure ndek napa kepingin umure dawa dawa nggih Terus umpama keturutan umur dawa tenan, rencanane jenengan pirang tahun? deh ngomong sing cetha. satu tahun? Pirang? 150. Cek kurang. Oh 200 tahun. Ya ora apa-apa. tahun. Wong pengen kok ora apa wong pengen. Terus kula tanglet melih, umpama jenengan keturutan umur nganti 200 tahun tenan, terus apa wah apa jenengan deh apa wah apa wae rong atas tahun gue. Sopo ngomong ngapai wayoh ya enggak. Woi apa ya kuat. Ngolong puluh tahun nus ngelokro kabeh. Wis ora kuat ge. Arek iso nglamu dito ngono. Wong ini diangen-angen lucu ta kandhane. Menungso aneh guyokno nek dipikir. Rata-rata ku kepingin umure dawa-dawa, nek perlu gak mati-mati. Padahal ndek sampean pikir coba apa istimewanya orang yang usianya lanjut? Apa istimewane wong sing sepuh sangat? Tenaga ya wis ringkih, wis ora rasa, rambut wis putih, kulit ya wis mengkeret, pipi wis kendo, wis kempong. Ngilonan iki lho, nyawang ayang-ayange dhewe wedi apa istimewane tenaga wis ora kuat turu ya wis ora iso taneg, geragapan, mangan ya wis ora nikmat wong wis tuwa mangkane diarani wong gerang segere kare arang-arang apa enake ndek sama nangen-nangen mangan wis ora enak turu wis ora taneg, kumpul bojo ya wis wis sepoh kabeh ngono nek rampung iki boyok ora karuan rasane wong wis tuwek. Lah wong aku sing sik enom melu Bu. Nek bar ngono ku rasane eh sira karo-karuan. Bekoh kabeh. Mangkane kula ni aja sangkingane bojo kula sing gegeri wegah aku wisan ngono ku. Oh zaman iki diomongi kiai kok halah kuwi lho. Aja sangkingane dhek sing gegeri wegah aku wisan. Langge menungso niku lho. Rata-rata kepengin umure dawa, tuwa, terus katelapo lek wis umure tuwa. Iso apa? Coba kita pikir dengan <clears throat> otak yang jernih, dengan hati yang bersih. Rata-rata manusia ingin usianya lanjut. Padahal kalau kita pikir, apa sih Pene wong kanor terus gak oleh ngomong apa sih. Jawaban apa dong Apa sih? Ya lumayan nendel. Berusaha mbak batis rondo kota, tiba kayak katrok-katrok. Ana wong ngomong apa sih di guyu? Mohon maaf. Kenapa saya pakai bahasa yang agak kemenyek? Apa sih? Karena saya tahu betul bahwa Tanggul Rejo sekarang jauh lain dengan Tanggul Rejo yang dulu. Dah sering saya sampaikan Tanggul Rejo sekarang kan udah modern. Anak-anak kecil di Tanggul Rejo itu hitung-hitung pakai bahasa Inggris sekarang. One, two, three, empat, mo, enam, tuwalu. Saya tahu persis Pak Ismono sering laporan ke saya. Sekarang suami istri ngomong omong gak gelem cara Jawa Tanggul Rejo ku, bahasa Indonesia. Yen nono bapak mari mangan kok lawae luweh ngono ngomong nang bojone, "Mama, ini gerehnya dekat di mana, Mama?" Ngono ku sing wedok ya nyauri, "Ya, di dibayang saja, Bapak." Tanggul rejo ya kok kemenyek. Omahmu lo pinggir gawan iki lho. Rasa hengke-hengke. Lah wong nyelokno anak nang wong tua bapak ibu saiki wis moh dianggap kuno, ayah. tanggul rejo itu ayah ana ibu kok masak ning pawon nang direpoti anake aja ngrepoti ora roh wong masak rono melok ayah melok ayah anak melu wayu ning pakane jere pakane mah wong ayah ape ngarit kok dieloki melok mama wae melok mama mbok balik nang ibu e, ra iso wong mama yo rung mbah rung korah-korah kok bapak ibu negi nyo mama mama kemenyek beda tiwa ya kok mama ngomong bahasa Jawa sekarang dan ndak mau. Makanya saya harus kemenyek di sini. Ini sebagai sindiran. Kenapa anak-anak sekarang kok tidak pinter? bosok kromo inggil akhirnya gak duit tata kromo. gak iso basa krama inggil panjenengan siyen tasik dadi anak niku pinter-pinter basa krama inggil nang wong tuwa nang tangga nang tiyang sepuh nganggo basa krama mulane tata kramane apik sopan santun nah saiki gak bocah saiki gak iso basa krama inggil kene apa salah salahi wong tuane dokumennya meneng ngomong be anake bahasa Indonesia kamu di rumah saja jangan keluar ke njaba jangan playon nanti kamu tiba tunggu kalau aku sudah teka soalnya aku mau lunga tanggul rejo tanggul rejo engkau mulai ngaji tutup omah kok mendung peteng omahe kok weteng anak dia mengilu rumahnya gelap itu lampunya dikakkan coba ibu-ibu ayo kita berpikir orang itu rata-rata kepengen usianya panjang padahal kalau kita pikir apa bedane umur dawa karo umur endek, Wong sing umure dawa ya mati, wong sing umure endek ya tambah cepet mati. Padha matine. Maka yang terpenting dalam hidup ini bukan panjang atau pendeknya umur, tapi prestasi apa yang bisa kita berikan untuk hidup ini itu jauh lebih penting daripada berapa panjang usia kita. Piro dawane umur kula sampeyan kurang penting, piro lawase kula sama urip nang donya kurang penting, sapiro suwene jatah kita urip di donya ora pati penting. Tapi prestasi apa yang bisa kita raih dalam hidup ini? Amal ibadah apa yang bisa kita kumpulkan selama hidup ini? Kesalehan apa yang bisa kita tabung dalam hidup ini? Itulah yang terpenting. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, itu umurnya orang dawa. orang dawa-dawa nemen. Tapi karena jasa beliau besar untuk republik ini, beliau proklamator kemerdekaan Republik Indonesia sampai hari ini Pak Karno masih dikenang. Bahkan mungkin sampai dunia ini gulung tikar jasa-jasa Pak Karno bisa dieling-eling. Umurnya mboten dawa. Raden Ajeng Kartini Niku mureng nggih mboten dawa nemen 24 tahun sampun sedo. Tapi karena prestasi beliau luar biasa, terutama di kalangan perempuan dan kaum wanita, pejuang emansipasi, termasuk pelopor kemerdekaan, maka sampai hari ini pun isek diulang noneng sekolahan-sekolahan untuk dicontoh dan diteladani generasi-generasi berikutnya. Saking hebate Pak Karno, Raden Ajeng Kartini, itu pun sedo, udah meninggal, tapi fotone lo sampai saya didol, payu, lare sok. Cocal fotone wong tanggul rejo. Sama nang foto gebedekno 10 R ndol nang pasar babat. Yang paling ya suwe payune. Ora tepak ya dinyek wong. Iki jane blesteran bedes kondi yo yo. Ngene mentol adol fotone. Ora ngenyek kok. Coba Panglima Besar Jenderal Sudirman, niku usianya juga nggak panjang-panjang amat. Tapi karena jasa beliau besar, dalam kondisi sakit parah, memimpin perang gerilya. Masya Allah, sampai hari ini masih dikenang. Ramane Gus namine Kiai Haji Wahid Hashim, Allahu Yarham. Niku malah usia hanya 39 tahun, umur mek telung puluh songo tahun. Beten dawa, tapi coba prestasi apa yang diberikan oleh Kiai Haji Wahid Hashim untuk Islam untuk Indonesia luar biasa. Di usia beliau yang baru 22 tahun ketika itu, lagi rolikur tahun, Wahid Hashim termasuk salah satu panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia, perumus Pancasila, penggagas Undang-Undang Dasar 1945, umurnya lagi rolikur tahun. Coba jadi ketua PBNU selama hidupnya beliau pernah menjabat jadi menteri agama dua kali Usia tidak panjang, hanya 39 tahun, tapi menjadi pahlawan nasional. Sampai nama beliau diabadikan menjadi nama lembaga-lembaga pendidikan. Kata lembaga pendidikan yang damel nami Wahid Hashim. Tabarukan, kepingin ngalap barokai. E. Mulai terendah, pos paut Wahid Hashim, paut Wahid Hashim, playgroup Wahid Hashim, kata TKRA damel nami Wahid Hashim, SD, MI, Wahid Hashim, MTS, SMP, Wahid Hashim, SMA, Aliyah, Wahid Hashim, Fakultas Perguruan Tinggi, Pondok-pondok pesantren, kata sing damel nami Wahid Hashim. Bukan hanya itu, nama beliau juga diabadikan menjadi nama jalan utama. Hampir di tiap kota besar di Indonesia itu ada jalan utama yang namanya Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, ten putih-putih, wonten Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Coba. Makanya yang sing komentar ngeten. orang ana wong hebat koyok Gus Dur. Gus Dur ku saking hebate, E dari nama jalan, Mbak E ya dari nama jalan. Coba. Bapak Gus Dur Kiai Haji Wahid Hashim. Iku dadi nama jalan. ono Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Mbae yo oh, dadi nama jalan. Mbae Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ono jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. e nama jalan. Mbae dadi nama jalan. Bu Megawati e yo dadi nama jalan. Jalan Soekarno tapi separuh ding karo Pak Hatta. Jalan Soekarno Hatta, paruan, gue sing separuh wae Pak Karno, sing separuh wae Pak Hatta. Ini Gusur utuh, ayo eh, utuh, ayo eh, utuh jadi nama jalan, baik eh, utuh jadi nama jalan. Eh coba dipikir, usia hanya 39 tahun, nggak panjang, tapi namanya diabadikan menjadi nama jalan utama. Kalau sampean niki umur iso tekan puluh tahun, sangang puluh tahun bahkan iso satu tahun punjul, tapi jangankan nama sampean dipakai untuk nama jalan utama. Jenenge sampean dikit jenenge gang buntu kilo rapayu, Menjajal sekali-kali anak jalan Sukabdi ngono. Jalan Anwar Zahid no payu to ora? Kuwi jenengku ora payu apa meneh jenenge wong Tanggul Rejo. Astagfirullah. Maka sekali lagi yang penting bukan panjang pendeknya umur tapi prestasi apa yang bisa kita raih dalam hidup ini. Amal apa yang bisa kita tabung dalam hidup ini. Itu baru tokoh-tokoh seperti beliau. Belum lagi tokoh yang siang ini kita hormat maulidnya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh yang luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat. Kurang dari 23 tahun. Mampu merubah dunia. Dari yang dulunya jahiliyah menjadi yang berakhlakul karimah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Rasulullah itu teladan. Sering saya sampaikan beliau teladan bagi manusia. Karena teladan bagi manusia, maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad itu sebagai manusia. Secara kurikulum desain beliau manusia. Secara kultur beliau manusia. Rasulullah itu manusia. Maka saya sering menyampaikan bedanya kita dengan Rasulullah itu hanya sedikit. Perhatikan, kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kan sedikit bedanya. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Kan bedanya sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit istighfar. Kalau kita hanya sedikit istighfar. Kan sedikit bedanya. Rasulullah sedikit-sedikit berdoa. Kalau kita hanya sedikit berdoa. Rasulullah sedikit-sedikit sodako, Kalau kita hanya sedikit sodako. Ibu, jenengan lihat supermarket, lihat gane mall, gawa yotro cilik, napa yotro sing gede, Nek ana kotak amal mbok kei sing cilik atau sing gedhe? Yo kompak loh. Sama, kalau manusianya sama. Rasulullah itu juga makan, ya minum, ya tidur, ya melek, ya bunga, ya susah, ya pernah perang, ya pernah kalah. Sama dengan kita. Rasulullah itu juga nikah. Rasulullah ya tahu tiba itu bojo, tahu. Kanjeng Nabi lu biasa tiba itu bojo. Kemana Kanjeng Ismono? Blenger. Sama, Kanjeng Anwar Zahid biasa. Kan pernah saya ceritakan, Rasulullah pernah terlambat datang. Wayah giliran Sayyidah Aisyah, Rasulullah telat. Jatai Sayyidah Aisyah. Rasulullah telat kira-kira setengah jam. Manusiawi, Sayyidah Aisyah marah. Hmm, wayah jatahku watik telat. Nang liane ae telat, wayahku watik telat. kini wis kadung maca ayu mau, mau. Titenono. Begitu Rasulullah datang, uluk salam gak dijawab nih Aisyah. Assalamualaikum ya Humairah. Aisyah malah menuding Rasul dengan mengatakan, "Anta idda'ita annaka nabiun Inikah yang katanya nabi? Nabi kok telat. Karo selintut, selintut, selintut. Menunggu kanjeng Nabi mesem. Loh, kanjeng Nabi loh Pak. Pangkatnya paling mulia, paling tinggi. Tiba itu bujui mesem. Oh, Sampai ketua RT wae ora Tiba itu bojo ngamuk. Biasa di dilokno bojo biasa. Maka monggo Rasulullah diutus intinya kan li maka makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak kita sore ini coba menata hati untuk memperbaiki diri memperbaiki kualitas hati karena mohon maaf ibu Akhlak itu sumbernya di hati. Akhlak itu sumbernya di hati. Sekali lagi, akhlak itu sumbernya di hati. Apapun yang masuk ke hati kita, yang tertanam di hati kita, itu akan muncul secara spontan jadi perilaku. Perilaku, moral, karakter, watak, kelakuan, akhlak, itu tergantung apa yang masuk dan tertanam di hati. Yang yang melebet tenggene ati sing mancep tenggene ati niku sae muncul dados perilaku nggih perilaku sae tapi yang sing mancep melebet, tenggene ati menika awon muncul dados perilaku nggih perilaku awon contohnya ngeten ibu penjenengan misalnya bersin wahing ehing sing diucapne napa bu alhamdulillah itu berarti yang tertanam di hati penjenengan Allah sing mancep ning atine penjenengan Allah api tapi kadang ngonten tiang sing wahing iku sing diunekno ku jenenge panganan-panganan. Pecel. Eh, nek Pak kaji sopian ya sate Halo. Ngapunten ana wahing sing diucapna soto. Itu berarti yang tertanam di hatinya adalah departemen perbadogan. Niku otomatis kok, otomatis. Contoh meleh, jenengan misale melampah kok kaki kesandung batu cetet sing diucapkan napa Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu berarti yang tertanam di hati penjenengan Allah sing mancep ning jero ati api. Tapi kadang ngenten tiyang mlaku kesandung jebret iku sing diunekno ku jenenge kewan-kewan. Pokoke kewan sikil papat metu kabeh. Ejaran, eh, ejiangkre, eh, ewedus eh, iku berarti mentale mental kewan. Iku otomatis gak kena di setel. Lah, tiang niku bu bu bu bu. Tiang niku yang atine api, subhanallah. Sembarang kalire dadi api. Tiang niku nek api, <clears throat> meskipun dielek-elek karo wong, difitnah karo wong, penompone tetep apik. Diperlakukan elek iso dadi keapian. Niku wong nek wis atine apik. Temen kula wangsuli, tiang niku yang atine wis apik, masih yo dielek-elek karo wong, penompone tetep apik. Senajan disikapi elek karo wong liya, iso dadi keapian. Kula paringi conto. Ana Mbah. Mbah niku mesti atine apik kalih putu. Nggih napa nggih? Lek ana Mbah atine kok ora apik karo putune iku Mbah gendeng. Wong Mbah iku iso luwih sayang nang putu timbang nang anak. Ana Mbah, Mbah wedok Nek cara ngen kula ya Mbah Dok ngono ae wong nggonku desa. Nek cara tanggul rejo ya Mbah Huti. Mbah Huti. Mbah Dok cara nggonku. Nggonku desa kok. Mbah Huti nanti <clears throat> Gara-garak ngono. Nun sewu. <clears throat> Ana Mbah wedok esok-esok mari adus awake resik ambune wangi nganggo klambi anyar nganggo sewek anyar terus mangku putune sing lagi umur setahun setengah mangku putu oleh limang menit lah kok awas awas awas awas awas diuyui karo putune aku takon diuyui putune niku diapiki apa dieleki sapa ngomong diapiki diuyui kok diapiki Sing ngomong diapiki ndek rene tak uyoi. Wong diuyui kok diapiki. Hu. Diapiki apa? dieleki? Dieleki wong diuyui putu cepi to. Awak resik, klambi anyar, cewek anyar, ambune wangi. Lho kok diuyui? Aku rung takon salin gak esik, Bu. Wong ngaku takon kuwi diapiki to dieleki kok salin jenengane. Dieleki wong diuyui. Nah, tapi mergo atine mbah ki wis apik karo putune, diuyui ora kok muring-muring. Wong atine wis apik, nek ngomong mesti ngene. Hm, lah iya, putuku kok ya pinter men. Esuk-esuk kok wis ngumbahno seweke mbae. Padahal diuyui lho. Masa eneng, mbah mangku putu terus diuyui kok ngamuk. Eh, putu keparate. Cewek lagi nganggu anyar diuyui. Mboten enten. Mbah lanang, cara nggonku ya mbah nang, nek cara kene yangkung. Mbah yangkung mbah kangkung ora roh Sore-sore <clears throat> gendong putu sing lagi umur rong tahun, kate golek rokok ning warung. Lagi oleh 10 jangkah lah kok melantur to putune. Cur diuyui putune. Ini kok apa terus putune dibanting? Boten. Mergo atine kuwi wis apik karo putune. Diompoli ora kok muring-muring, malah dikudang dengan penuh kasih sayang. Hmm, pintere cah putu lanang. Sore-sore kok wis ngedusi mbae. Padahal diuyoi. Ngono lho, tak baleni. Bu, wong niku nek atine wis apik, masih dielek-elek iso ndadekno kaapian. Ora katik mangkel, ora katik ngamuk. Tapi wong niku nek atine elek, aja kok difitnah, aja kok dielek-elek, dilirik ile iso mangkel. Ana wong lirik iso mangkel, ana apa lirak lirik culak matamu pisan kok. Mergo atine wis elek. Niki lho pentinge dandani ati. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat bahwa sesungguhnya pada tiap-tiap badan manusia, tiap-tiap jasad manusia itu ada secuil daging. Apabila secuil daging itu baik, sekujur tubuh pun menjadi baik. Tapi kalau secuil daging itu rusak, sekujur tubuh pun menjadi rusak. Ingatlah, secuil daging itu adalah hati. Kalau tanglet jenengan jawab yang sakit. Kira-kira sing dimaksud hati oleh Rasulullah sing dadosaken apik lan rusake menungsa niku ati sing fisik napa sing non fisik? Kopo. Ati sing kasar napa sing alus? Leres. Sing alus itu dalam hadis disebut ala wahyal qalb. Tapi ngapunten yang dimaksud kolbu yang menentukan baik dan rusaknya seseorang itu kira-kira yang mana. Cobi, pulau suduhke saya tunjukkan, pun jenengan sakit menyimpulkan. Ibu sekalian, dalam dunia kesehatan, kalau ada orang yang sakit hatinya di rumah sakit, niku namanya sakit nopo Babat katro katrok. Wong nek lara ati rumah sakit niku sakit napa namine? liver trok katrok itu ada pembengkakan di liver eh di, di hati itu namanya liver ngono ora ya, roh ngono kok jere wong kota ngepreketek eh. ternyata sih pengalaman wong kanor timbang wong babat saniki kalau takon jenengan jawab wonten apa mboten tiang sing livere sakit livere loro tapi pribadine mulya akhlake sae wonten mboten kata senajan liver loro nemen tapi akhlaknya sik mulya enten tiang ten rumah sakit loro liver nemen parah ditunggui anak-anak eh ngono kuwi iso nasihati anak iso nuturi anak iso senapi nah sing rukun karo dulur yo jok tukaran jok geger-geger sing rukun iku ana masjid dibangun bapak duit-duit simpenan rong puluh juta iku wenehno panitia yo nak padahal loro liver nemen kelakuane sik apik Ning sebalike enten napa mboten? Wong lanang sing livere sehat, awake kuat, tapi kelakuane bejat, enten mboten? Kata. Enten mboten ibu-ibu sing livere sehat, awake waras, cantas, trengginas, tapi senengane nyelatoni bojone? Kata. Oh berarti padha katae. Berarti padha eleke kabeh Halo. Berarti yang dimaksud Rasulullah dengan hati yang menentukan baik dan rusaknya seseorang bukan liver itu. Disinilah sesungguhnya inti persoalannya engkang dalam waktu yang terbatas ini kula aturaken nek cukup nek ora cukup tahun ngarep ngundang memaneh. Ning sak derenge kula terusaken Tolong dijawab saat derenge kula terusaken, Bapak Ibu sing rawuh ten mriki jenengan gadah masalah napa mboten? Gadah masalah napa mboten? kata Napa mawon Bu masalah jenengan? Hmm? deh umpama masalah jenengan ku didata, ditulis mulai saat niki ngantos mangke dalu isak rampung napa mboten? Ngantos binjing subuh rampung napa mboten? masalah jenengan ditulis mulai saiki ngantos pendak yang mene meleh rampung napa mboten uh berarti wakeh tenan masalah pantes kula nembe ndugi niki kula tingali sing rawuh niki ada kemiripan wajah-wajah bermasalah kabeh wajah-wajah penuh persoalan Neng cobi cobi jenengan bersani wajah lari lari wajah anak anak wajah bayi niku menggambarkan wajah yang penuh masalah nopo wajah yang tanpa masalah tanpa masalah. Mula bayi niku sering tersenyum, wajahnya sumringah, cerah, indah. Jujur, bapak-bapak, jenengan yang ningali wajah bayi, ningali wajah anak-anak, niku seneng napa mboten, Bapak? Seneng. Nanging badon ningali wajah anak-anak, badon ningali wajah bayi, terus jenengan ningali wajah bojone jenengan sing pas blonjone kurang, wajah yang cemberut, mengerucut, bertutut besengut, nyaprut, kaya celurut, kaya marmut. menunggu seneng napa senep, Bapak? Ibu-ibu pireng napa mboten? Apa yang membedakan? Ketika melihat wajah anak-anak seneng, tapi ketika melihat wajah kawak-kawak kok senep. Ternyata tampilan wajah seseorang itu tergantung pada hatinya. Orang itu kalau hatinya sehat, hatinya bersih, tampilan wajah pun sumringah, cerah, indah, sering tersenyum. Tapi kalau orang itu hatinya sakit, hatinya rusak, hatinya kotor, tampilan wajah pun kelihatan judek, sumpek, butek, burek, nek, Maka usahakan ibu yang dari akan kegiatan rutin PKK, majelis taklim, pengajian, usahakan hati tanpa beban, hati tanpa masalah agar tampilan wajah kelihatan cerah, indah, sumringah dan itu adalah vis wajah ahli surga latihan wajah ahli surga. Bukankah kata Rasulullah <clears throat> salah satu ciri ahli surga itu wajhun malihun. Wajahnya indah, sumringah, sering senyum. Halo. Sian Bu, enten tiang sepuh sangat seorang ibu tua, nenek-nenek pun sepuh sangat. Mungkin jauh lebih tua dari ibu-ibu yang paling sepuh rawat dan pergi Datang kepada Rasulullah, lajeng ibu-ibu niki matur, "Ya Rasulullah, apakah saya yang sudah setua ini bisa masuk surga?" Rasulullah dawuh, "Bu, benjing ten swarga niku mboten wonten tiyang sepuh kaya panjenengan." Ibu-ibu niki sedih, nangis bahkan, keranten dia salah persepsi, keliru tompo, dikira nek wis tuwa gak iso mlebu swarga. Lajeng terus bunti kancing Nabi anak kula mboten saged ten swarga, berarti kula mlebet neraka kancing Nabi. Sambil tersenyum Rasulullah menjelaskan, "Bu, maksudnya mboten ngoten, bincing ten ini niku sedaya wangsul dados enem meleh, usia antara 30 sampai 33 tahun. Uh, ayu-ayu. Wangi-wangi, sedep-sedep, semok semok, montok montok belenok belenok molet molet keboy semlohai aduhai bahenol menol menol imut yahud bayu ayu top Terus ngapunten ngapunten, bijing ten swargo, mboten enten wajah-wajah kaya jenengan. Apa ngono wajah ra ngeromese. Wajah janji urip ngono ae. Mboten enten ganti bodi, sedoyo, Wayu po. Sira kaya ngene iki apa ngono, wis ra kanggo no wajah-wajah ngono. -wajah. Gua, mulane non yang sing diwacor untuk ayu, ojo kate engke Apa yang dibanggakan dari wajah yang ayu? Sadari betapa itu hanya bungkus. Sadari bahwa di balik tubuhmu yang alus, mulus, kulitmu yang kemerusu wajahmu yang ayu, yang semok itu di dalamnya ada darah, ada nanah yang seadanya terbuka dan kelihatan kita tidak akan mentala untuk apa mentala? Melihatnya kita tidak mentala gitu. Rasa usah engke Ngono e gaya dikeki rupa Nah, gambaran di dunia selalu cerah kayak anak-anak. Tapi ngapunten Ibu, eh kula jenengan sing pun sepuh ngeten iki kira-kira saged napa mboten kembali lagi ke wajah anak-anak? Saged mboten? Ora iso. Ora iso melungsungi ya. Lah nek mundak tuwa iya, lah nek mundak imut kaya anak-anak ndak mungkin bisa. Lek mundak mengkeret nggih, mundak keriput nggih. Ayo sing rumangsa pipine alus mulus pertahankan kealusane nek iso. Mulus terus, kenceng terus, terang arah iso. Wis masih sampean rambut nganggo wedak sing sak cepuk regane 50 juta. Ben mulus terus, mengkeret mengkeret. Bapak-bapak sing rumangsa gagah, masih butuh kono jamu kuat sing sak bungkus regane 100 juta. ben iso tangi dhewe rasa digugah. Tau ngelimpruk-ngelimpruk. Gak mungkin bisa kita. Tapi kalau muda mengkeret, muda tua yo, iya. maka apa yang harus kita lakukan? Tabas sumuga fi wajhi akhika sedakotun. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Sing sering senyum ketemu wong, ketemu konco, senyum sedekah. Enak toh, rasa bondo, mesem, sodako. Kulo terang norien senyum yang bernilai pahala itu wonten syarate nomor siji syarate kedua pipi harus terangkat ke atas. Sopo sing iso mesem karo pipine nglembreh mengisor. Syarat yang kedua mampu bertahan minimal 7 detik. Kalau kurang dari 7 detik itu bukan senyum tapi mencep. Apa maneh wis sedilu isik metu suarane. Nah, ketapuk uang sampean kok. Syarat yang ketiga harus ada orang lain yang diajak senyum. Dados mesam-mesam kiambaan niku mboten pareng nggih. Mangke praktek bapak-bapak kali bapak-bapak, ibu-ibu kali ibu-ibu, toleh kanan, toleh kiri, melengak ngiwa, melengak nengan sambil tersenyum iku dadi sedekah. Sing purun nglakoni tak dongakno mlebu swarga. Sing mboten purun nglakoni niki tak dongakno sak lawase ra iso mesem ra iso guyu wae. Benyaprut ae. Eh, dalam hitungan ketiga dimulai. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Wong gendeng kok sak ya. Saya baru sadar ternyata saya berhadapan dengan orang-orang gila ini. Bahkan yang nyuruh lebih gila lagi itu. Sodako itu bukan hanya dengan senyum, sodako itu bukan hanya dengan uang. nih buatan ngaji nih. Konsentrasi. <clears throat> Satu ketika ada seorang sahabat yang kapetang rati melarat, tiang buatan gada kados kula. Wong ra duwe. saya sewu sowan datang Rasulullah, karpe protes. Wahai Rasulullah, dalam kulo menikot yang melarat, nopo-nopo kalah kali tiang sugih. Urusan nopo e kulo kalah kali tiang sugih. Wahai iso ngono? ngantos urusan akhirat pun kula kalah kok iso ngono nggih kanjeng nabi nah kula sing melarat niki salat tiang suki nggih saged salat ganjarane sami kalih kula kula sing melarat niki poso tiang suki nggih saged poso sami ganjarane kalih kula kula sing melarat niki maca Quran tiang suki nggih saged maca Quran sami kalih kula tapi tiang suki niku saged wakaf saged infak saged jariyah saged zakat saged sedekah ngangge kekayaane sedangkan kula mboten saged napa sing kula damel malah penggawean kula ming ni mawon. Berarti bising ten akhirat kula lak kalah kali sing suke suke niku. Pripun ganjaran kula Kanjeng Nabi? Kula lak yo kalah. Dengan demikian berarti Allah tidak adil. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Wahai sahabat, kalau kamu ndak punya uang, maka sedekah itu ndak harus dengan uang. Kalau kamu ndak punya kekayaan dunia, sedekah itu ndak harus dengan kekayaan dunia. Tasbihmu, tahmidmu, tahlilmu, takbirmu pun bernilai sodakoh. Kamu baca subhanallah itu bernilai sedekah dapat pahala. Kamu baca <clears throat> walhamdulillah itu ya sodakoh oleh ganjaran. Awakmu maca la ilaha illallah itu ya sodakoh oleh ganjaran. Awakmu maca Allahu akbar itu pun sodakoh dapat pahala. Bahkan engkau berhubungan suami istri pun itu bernilai sedekah dapat pahala. kumpul bojo sodako lho ibu-ibu oleh ilmu anyar ngene iki enake ngaji ku engko bengi katik jenengan wayahe buta nah sing lanang sajak turune tanek angler yo diulik-ulik alon-alon pak pak sodako tora Insya Allah kok sing lanang cerekal tangi lungguh karo mripate diucek-ucek ambek mulet sedekah Itu sodako. Lungge saya itu. Maka ayo ayo coba saat ini mau sodako dengan senyum. Sekarang sodako dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Supaya majelis ini lebih barokah. Sarang-sarang kita mau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiga kali. Monggo. Subhanallah. Walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله Akbar pindah malih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kanthi mekaten tiang fakir ganjarane mboten kalah itu tiang sugih bangetan enggak enggak no. Kesempatan untuk baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, berzikir niku kata tiang fakir timbang tiang suge. Wong fikir kesempatannya kata, waktunya luang, waktunya kata, kangge zikir, kangge tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Wong suge orang sempat, wong sugih orang kober, wong sibuk ngurusi perusahaan, sibuk ngurusi toko, sibuk ngurusi depot, sibuk ngurusi rumah makan, restoran, sibuk ngurusi karyawan, ngurusi pegawai, macam-macam, wong melarat, apa nih sing ngapain diurusi? Engkau tangi mek deloro. Waktu ne kata, ini keadilannya Allah. Pancen bu, ngapunten, engkang ditakdir Allah dados yang miskin koyok kulo, ora usah susah, ojo sedih-sedih. Yo lek nang dunyo koyok opo-opo kalah karo wong sugih, Nek urusan donya wong melarat digo kalah-kalahan to nggih. Heeh, tong aku wae ngono. Apa-apa kalah karo wong sugih. Saestu. Patik Iki sering saya sampaikan sebagai kritikan yang mudah-mudahan membangun karena saya prihatin ten pundi-pundi ku saiki modele aturane ngono. Nek wong sugih dihormati, dipundi-pundi, disunggi, diujo ora karo-karuan. Nek wong melarat ora pati diopeni, diremeh-remehno. Duka kok ngoten. Ana acara apa kapan sing teko wong sugih? Oh, panitia nek nyambut bungkuk-bungkuk ra karuan. Jempolane ditokno. Mangga, Bu. Saestu mangga, Bu. Mangga. Mangga tebu, mangga. Ten ngajeng mangga. Wong sugih. Ayo eh, coba sing teko wong melarat. Ana yu golek nggon dhewe kana yu. Kuwi pojokan sak sing kosong kok yu. Nang kok uman-uman jajane akeh kok yu kok. Halo. Kena apa katik dibedak-bedakno? ngantek ibu-ibu lho ireng-ireng manten lho disejekno sing suge-suge iku ditumpakno kendaraan sing apik-apik mobil sing mewah-mewah oh sing suge-suge Fortuner Hammer Land Cruiser Innova Avanza FPV paling enak Xenia Honda Jazz iku sing suge-suge Maksudnya Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Tuti, Mbak Yanti, Mbak Silvi, Mbak Mikep, Gaji Rukoyap, Gaji Mutmainna Ngunung-ngunung ku Tapi gue sih bahasanya Sundari, Ratemi, Supiya, Kasmineng, Katoyah, Rumijang Ya kol tepak ku, itu mbak aneh Lah sing numpak mobil mewah-mewah yo sangune yo enak-enakan buah-buahan, buah pir, apel, jeruk, lengkeng, anggur, duren, ngombene Fanta, Sprite, Maison. Nah, sing numpak kol tepak sangune ya OTOT. Onde-onde, tahu isi, lemper, tempe, lomboke wake nang ngombene es teh diate plastik kei selang taleni karet sesepi nundur kendaraan tekan kena acara kemantenan yo buwe do seje yo sing mudun kok mobil mewah-mewah yo ketok gandes luwes lemes pantes mudun kok kendaraan sandal jinjit daukur dengkule diciutno bokong jientetno susu diunjukno gelungane rambut tak wedi padha bane prauto Ambek nyangking tas mlakune tijent tijent tijent tijent. Pantes ambek sangklukan selendang tijent tijent tijent. Lah sing mudhun kokol tepak wis ora rupa-rupa menungsa. Lambene nyonyor kabeh. Lah entek ote-ote pitu lomboke 22. Njedhir kabeh lambene. Masak jenenge celake luntur tekan pipi kene. lipstik munggah nomor 4 modun kokol tepak sandal jepit siseam Nyangkeng kerdus sayak sayak kena opo kadek dibeda-beda no jemberen aku no Awang ya padha ape matine kok mangkel aku. Ngono. Nang acarane wong wedok kelapa mbakas wong lanang. Modele le ada grup-grupan ngono ku. Mau wangkel aku ngono. Asli grup-grupan kuwi. Budal berangkat PKK le sing sugih grup padha sugih. Nah, sing melarat ya bau dale keri dhewe. Jembren aku ngono. Padahal nek dipikir tenanan lho, manfaatnya kadang gedean sing melarat karo sing sugih. Kalau sering damel contoh, tapi lek jenengan kagungan hajat, mbah mantu mbah nyunatno, sing rewang olah-olah rewang masak ning dapur iku tanggane sing sugih apa sing melarat? Hmm, sing muni melarat buang kiri paling melarat tolong. wong. Lu temen kok Seng rewangi sing mampu sangit, mampu brambang, mampu tumbar. Sangit ra karuan muthi lombok ngirisi brambang marut kelopong ngulek bumbu sing larat. Sing sugih kadang yo melu, tapi ora rewang icap-icip ngono. Nek icip tok ngono karo alok sekan. Iki kurang pedis, Mbak. Kurang legi, iki ngono kurang asin, Mbak. Dere sing landange kurang ajar Sopo ngamuk. Halo. Pasang kate dibedak-bedakno. Jemberen aku ngono. Wong sugih lapane sing ape diandalno. Mati ora katut digawa kok. Itu senajan bakul helm ini helmnya wakai, mati ora helm mana? Dan ini api mati helm mana? mangkel aku. Wes, saniki bagaimana cara membimbing hati agar tanpa beban, hati agar bebas dari masalah dan itu bisa apabila sinar hati hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sinar hati hidup, maka hidup kita pun benar-benar hidup. Ibu, saya ulang kalau sinar hati hidup, maka hidup pun benar-benar hidup. Tapi kalau sinar hati e, redup, maka hidup pun mendrip-mendrip. Mendrip-mendrip itu bahasa Indonesia apa? Yuk mendrap-mendrap. Ora iso kok aku kok. Apalagi kalau sinar hati mati, maka hidup pun menjadi gelap. Apa yang membuat sinar hati mati? karena ada hijab di hati, ada tabir, ada penutup, ada cover. Dan cover itulah yang menjadikan orang kafir karena di hati ada cover. Wis tua, ya orang ngerti, cover apa nih? cover bareng Dan cover itu harus dibongkar. Pembongkarannya butuh tahapan-tahapan yang tentu saja waktunya tidak cukup kalau saya terangkan sore ini, maka undang lagi kapan-kapan untuk membongkar kabar yang ada di hati. saiki Ada yang lebih penting yang harus saya sampaikan. Kadang maaf hati manusia tertutup oleh harta benda, tertutup oleh kekayaan sehingga dia lupa dengan siapa yang memberikan kekayaan itu, siapa yang memberi dia harta benda itu. Dia tidak bisa sambung dengan Allah. Ngapunten, kadang hati manusia tertutup oleh pangkat, jabatan, kedudukan sehingga untuk demi mendapatkan pangkat jabatan kedudukan itu dia rela melakukan segala macam cara memfitnah untuk mencapai tujuannya maaf ada perempuan yang terpikat oleh laki-laki yang eh, terpikat laki-laki karena ketampanannya karena wong lanang sing kesengsem karena wong itu karena kecantikannya itu berarti hatinya tertutup oleh wajah orang lain sehingga tidak bisa sampai kepada sang pencipta wajah yaitu Allah Subhanahu wa taala kadang ini menungso ketutupan karo duit sehingga dia korupsi manipulasi ngemplang utang gue minggat duit arisan penggawainya renter nganano duit ngutangi dom bayare cagak listrik enten buatan mriki Omahe sing endi wonge? Engko tak ampirane tak jotosane kok. Ngutangi dom kok nyaur tak gak listrik kuwi lho. Eh dobol sing diutangi. Mulane wong ngono ku sampe neraka ning isor dhewe. Iki mesti sing tukang nganakno dhuwit mesti mau pangkel Mesti. Kiai taek to ngene mesti ngene. Yen taek-taekno ya wis wong kowe ra melok nyangoni ya kok. Wong ngono ku mesti mau wedit, mesti metukil mesti ngono. Wong kateng anakno duit rentene gak kira loman wonge, mesti mau wedit mesti. Mesti we. Eneng tarian kanggo masjid, orang arah nyumbang. Paling yo 5000 kuwi. Nggih Pak nggih. Tenan, mangkel yo wis wonge kok. Orang arah ngundang aku kok. Kenapa? Karena di hatinya ada hijab, di hatinya ada tabir, atine ketutupan. Dan itu akan membuat tidak indah bukankah? Baik tidaknya seseorang tergantung di sini mulane, Ibu. Kita ndonga muga-muga kula sampean iki termasuk wong sing atine api, termasuk makhluk Gusti Allah sing apik. Amin Allahumma. Kan saya sudah udah sering bilang, makhluk Gusti Allah iku makhluk sing apik, gak tau elek. Bener, gak ana salah, jenenge malaikat. Niku apik, gak tau elek. Bener, gak tau salah. Ono makhluk sing salah terus, elek toh, jenenge setan. Nah, di tengah-tengah antara malaikat dengan setan itu ada kita manusia. Jadi kalau sampai niki ya rada malaikat, yorodok ya heeh mbuh akeh unsur malaikate, mbuh akeh unsur setane. Yen kata unsur malaikate, kula sampean dadi wong apik. Masjid mriki ta masjid mriko? Mriko. Engko sik dijawab sing kene ae. Engko oh, kabeh dijawab ya lempok kok. Jawab iki yang terdekat saja. Yen kata unsur setane, kula sampean dadi wong elek. Lah pertanyaane, tanggul rejo iki kata unsur malaikate apa kata unsur setane? Hmm, preketek malaikat tok burek-burek ngono. Karena manusia ini berada di tengah-tengah antara malaikat dengan setan, maka ibu menungso iki nek wis kadung pinter, pintere iso ngungkuli malaikat. Menungso iki nek wis kadung apik, apike iso ngungkuli malaikat. Tapi menungso iki nek wis kadung elek, eleke ngungkuli Eh, sama nek muni setan aja mek masih aku ngono. Perasaan. Menungsa iki nek wis kadung rusak, rusake ngungkuli sing banter. Menungsa iki lek wis kadung bejat, bejate ngungkuli. Menungsa iki nek wis kadung legrek, legreke ngungkuli. Menungsa iki lek wis kadung nyenyek, nyenyek ngungkuli. Ayo dijawab sing jujur, jujur, jujur, jujur banter. Jenengan pun nanti ngertos rupane malaikat? Jenengan pun nate sumerep rupane setan? Jenengan sampun nate jadi setan? Ya Allah. Menungso iki nek wis kadung dadi setan, iso luwe setan timbang setan asli. Setan sing asli kira tau nggawa bojone tanggane. Azan iki. Menengae kowe. panjenengane setan krungu azan ya ora dirungokno. Eh mbah sing di masjid wong aku. Kaken masjid iki marai. Serapopo sementing rukun ngoten teman nggih. Dulurku sing NO, dulurku sing Muhammadiyah rukun. Kados dene sian Mbah Yai Hasyim Asy'ari kalih Mbah Yai Mas Kumambang. Nun sewu, iki ben rukun nggih. Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang melahirkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. ini Niku Mbah Hasyim dawuh. Iklan waktu sholat untuk memberitahukan masuknya waktu sholat, itu oleh nabah beduk. Tapi Mbah Kiai Mas Kumambang yang melahirkan tokoh-tokoh Muhammadiyah, Mbah Kiai Mas Kumambang dawuh, "Iklani waktu sholat, kuwi yo azan." Ora usah nabo beduk wong takbirin, kitab ora eneng. Golekno aku dalile nek ana wal beduku tapi beduk. Ora ana. Yo azan ngono ae. Nek cara Kiai Mas Kumambang yang melahirkan tokoh Muhammadiyah. nelapo lapo katik nabo-nabo beduk. Ora ana dalile wal beduku tapi beduk. itu langsung azan. Tapi nek Mbah Hasyim Asy'ari yang melahirkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, iklan waktu sholat oleh Nabu bedug, mergo wong Jawa biyen iku dijak ke dalil Arab urung cetha ya kei dalil isyarah ngono kuwi. Dadi manjing sholat beduke ditabuk tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong ngandani tanggul rejo. Wis manjing sholat, tanggul rejo wis manjing sholat. Manjing maghrib, ayo manjing maghrib, ojo patiyah ya jenggo pentelengi. Ayo salat. Iku lho masjidmu sik kotong, tong tong tong tong masjidmu kotong. Kongkon ngiseni. Wis oh, dikandani ngono ora ono sing budal. Jare bedhok eh tanggul rejo dok gendeng deng deng deng deng deng deng deng gendeng. Bisa dibaleni nek tong deng masjidmu kotong iki lho gendeng ngono. Lha ngoten niku siji dina, siji dina Kiai Haji Mas Kumambang badhe silaturrahim, ten kene Ki Haji Hasyim Asy'ari. Niku Mbah langsung mengeluarkan instruksi. Masjid, musola, sing cedak jalan raya, beduk dicopoti kabeh. Kenging napa yai? Iki dalan arep dilewati kiai sing gak ngolehi nabuh beduk. Tetel sedina sesuk pasang neh. Semanten ugi ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari badhe silaturahim tenggene Kiai Haji Mas Kumambang, iku Kiai Haji Mas Kumambang langsung mengeluarkan perintah dan instruksi, masjid musala sing cedak jalan raya pasangi beduk golek osilian kowe. Sedina iki ae, kenging napa yae? Iki arep dilewati kiai sing perintah nabuh beduk, sementara iki pasang ana beduk. Ku pantes-pantesan. Lah sesuk tetel balik neh. Coba dene kiai saiki gelem ngono. Kiai PKB arep didolani karo kiai sing pan. Ngono terus lambang PKB ditetel ganti lambang pan. Ganti partai ya ora arep ana kiai pan dolan rene. Ndahne apike. Engko sing pan yo ngono arep didolani wong PKB, pan ditetel ganti lambang PKB. Kok ganti PKB iki? Niki arep ana kiai sing apik Kiai PKB dolan rene. Ngono apik to rukun. Oke, ger. perkara traweh geger sitoke 8 sitoke 20 rasa geger sing 8 ayo lakoni sing apik sing 20 lakoni sing apik ayyukum ahsanu amala mana di antara kalian yang terbaik amalnya itu yang dikehendaki oleh Allah merasa kate lok-lokan sing rukun ngono nggih kadang lok-lokan nek aku nek aku seneng sing 20 wong aku balane 20 tapi tetap menghargai sing 8 ngono lho Nek aku seneng sing 20. Apa do ora roe kok sok bener, bener sing ndi kok. Lah sampe no akhirat sing bener kok 8. Ora apa aku sing susuk 12 kok. Ngono. Mboten usah geger, mboten usah geger. Perkara ngono e kok geger. Niku wong sal wangsul kula aturke. Tunggale ten kuburan mayat dikubur nek wong eno nganggo azan, nek dulur kita Muhammadiyah ora nganggo azan. Rapopo, tapi sing nganggo azan wae aja ngelokno sing ora azan. Mengko ora seneng kok mbok lokno. Ngono lho. Nek sing ora nganggo azan ya aja ngelokno sing azan. Mungkin seneng kok. Dilokno ya gelo. Nek kuburan kok azan. Ora pe salat kok azan. Wong azane ora kanggo salat tok kok. Wong duwe anak lagi lahir proco kon ngazani. Mosok wibayine ape salat? ngelunga haji ya dikongkon azan lho eneng angin libut ngono kae azan benang lerep eneng kebakaran ben ora merantak tekan dindi azan tapi ana sing nyirami banyu bareng ngono ngazan kabeh ora ana sing nyirami ngono ana wong kejinan yo dikongkon ngandani yo jin niku ben panasen ora kerasan metu ngono ana wong kesetanan ngamuk niku yo kongkon ngandani ngono Menane bapak-bapak sama nek pas diamuk bojo perkara blonjo kurang ngetek ngetek ngetek ngetek ngetek. Aja kesuwen eh, candan nase cek Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Ngepaling wong aja mek kluyur kluyur kluyur. Waras waras. Ngepaling kok kluyur kluyur. Wis rada adol terus melengak pintu. Eh. Serapopo rapopo. Berarti angsal mayat nang kuburan jazan. Oleh wong barang adzan. Eh. barang apik oleh-oleh ora apa-apa sing ora oleh nek mayit nang kuburan di nyanyekno as-sulule ora oleh as ate ana icik-icik barang kuwi ngono ya mbok geger sing rukun sing rukun kok jemberen aku Iki mengaku apa mbah sapa kok iso tok kono kene. Sampai lali. Lho, gara-gara setan gamekae to. Lho pancen menungso iki nek kadung apik, apike ngungkuli malaikat, kadung elek, eleke ngungkuli setan. Temen dalam dunia setan itu ndak pernah terjadi ana paklik setan merko saponakane. Ora ana, tapi lek menungso pirang-pirang. Halo. sejelek-jeleknya setan, sejahat-jahatnya setan, itu dia tidak mau mengganggu konsumsi manusia. Mau ngerebut jatahnya menungso, mau ngeroyok bagiannya menungso. Setan cukup toleran kok, setan cukup tahu diri kok. Itu kan bucah, bukan jatah kami, itu kan jatahnya manusia. Kita tidak mau, setan ini ngono, api, saelek-elek, mau ngerebut jatahnya menungso. Contoh, sego, panganannya menungso. Setan mau ben dipangan menungso jahe ombenane menungso setan gak arep ben diombe Anwar Zahid diombe menungso ning kene ra ning jahe ini aku berarti dianggap setan to berarti ngene ngajak ngaji suwe enteng dirimu aku wae Prosoku wonge kaya sugih-sugih wong babat. -sugih, Halo. Pun jam 3, Ibu. Lah, buyare jam pinten? Nek nyangone lo pira kowe kowe. Ngeten. Bu. Setan cukup tahu diri kok. Kare, gule, sate, iku panganane menungso. Setan moh ben dipangan menungso. Tapi Menungso lo, lho. setan lho sak direbut. Wis dikandani, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras karena itu minuman setan." Sik diombe. Nek ombenane setan mbok ombe, terus setan mbok kon ngombe apa? Kok celutak men to dadi wong. Jatahe setan bareng digarap ae. Menungso Masya Allah. Uh, ngomong-ngomong soal setan, Kan saya berada di depan para setan. Tidak semua setan itu jelek. Orang kabeh setan itu elek. Ono setan sing apik. Ada loh setan yang baik. Masa nggak percaya sih? Wonten setan sing saya. Setan yang tidak menyesatkan malah justru mengingatkan ora nyasarke malah ngelingke iku setan sing apik contone mak lampir nini pele siluman ular nyai blorong kendruwo banas pati wewe gembel sundel bolok iku setan sing apik ngelengke ora nyasarke buktine akeh wong sing elek akeh wong sing rusak lambene bejat omongane elek begitu ketemu demit-demit setan-setan model ngono ku langsung eling pangeran auzubillahi minasyaitonirrajim Allahu akbar Allahu akbar biasane ya tukang nyelatu bareng ketok setan model demit langsung dikir kok Allahu akbar Allahu akbar ku setan sing apa mboten bahaya Mangkane kula niku matur suwun sanget Gusti Allah gawe setan model ngono-ngono. Akeh wong sing elek dadi waras gara-gara setan. Iku bahaya. Yang bahaya itu setan yang merasuki jiwa kita, mengitari aliran darah kita, membentuk karakter dan kepribadian kita sehingga kita sulit untuk diarahkan, sulit diluruskan. Mergo wis kerasukan setan. Yang dalam bahasa Rasulullah disebut setan yang yajri majradam mengalir seperti darah dalam tubuh manusia. Sesungguhnya dalam diri kita, dalam tubuh kita itu ada setannya. Makanya uangnya rasa wedi karo setan. Lha apa wedi karo setan? Oh, setan no awake dhewe diwedeni. Asli sak kae iki mengandung saya ngomong dhewe ya mengandung. Jadi iki ceritanya setan ngomongi setan. Koro setan-setan sekalian, Itu ndak bahaya sing model-model kaya demit-demit. Sing bahaya ku sing iku lho, merasuki jiwa kita. Kadang-kadang merasuki jiwa tonggo kita. Ana wong tuwa kate mondokno anak ning pesantren, diojok-ojoki setan. Perasaane sampean kula piye? Anak mek siji kok sampean pondokno kok tega, sampean kok tega. Panek sampean apa ndok piye? Mangane piye ditukari kancane? Akhire ra tega ya wis, ra sida dipondokno, ben ning omahe kelone bendino nganti SMA sak dimiki. kalah karo setan. Dan setan sekarang semakin canggih, sering saya sampaikan, setan itu segala sesuatu yang membuat manusia bermusuhan, segala sesuatu yang membuat manusia berpaling dari Allah itu setan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a wa yasuddakum an dzikrillah. Apapun yang membuat manusia bermusuhan itu setan. Apapun yang membuat manusia berpaling dari Allah itu setan. Satu, yang membuat manusia bermusuhan rata-rata apa? Materi, rata-rata apa? Dunia. Ngapunten. Satu tempat kerja, satu karya, satu kantor, satu tempat kerja harusnya kerja sama, saling membantu. Kok nganti saling fitnah, iri dengki, saling hasut, iku mergo beda pendapat apa mergo beda pendapatan? Mergo dunya. Suami istri harusnya saling setia, memadu kasih. Tapi kok nganti enek suami istri geger, bertengkar, cekcok, yakin iku urusan dunia. Aku durung tau roh ana wong wedok nyelatu bojone gara-gara salat tahajud. Saman kula mbok salat tahajud nek bengi melungker bar delok bal turu, sekali-kali tahajud, rung tau roh. Tapi nek wong lanang adol mobil apa adol sepeda motor kemuran, diumpah-umpah sing wedok pirang-pirang. Lah wong sepeda motor taun sakmono kok timo didol petang juta iki sampeyan lho piye tempat goblok. padha-padha wae kae taune padha ya payu 8 juta sampean terima modal petang juta goblok mesti urusan materi mesti urusan donya iki sing garane mulane pun ngantos kumantil kalian donya lek kepengin tentreming penggalih hubbud dunya rasukul li Cinta dunia itu pangkal dari semua masalah. Rasulullah berpesan, jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Yang kedua, apapun yang memalingkan kita dari Allah, garakna menungso lali Allah, niku setan. Dan setan sekarang semakin canggih, setan sekarang ada yang berbentuk mungil, setiap orang sudah punya, setiap tangan sudah pegang, bisa dibawa kemana-mana, bisa dilihat di mana-mana. Kenapa bu? itu juga bisa jadi setan. Banyak suami istri yang tengkar cekcok gara-gara HP, mungkin gara-gara ada SMS nyasar atau mungkin ya beneran. Leres? Leres? Potongan akeh yang selingkuh no muda model. Maka HP ku wonten sisi positif tapi nggih kathah negatif. Delok-delok sing nyekel. Nek sing nyekel wong apik, HP hubungan pengajian HP hubungan persaudaraan. Nasinya kalau ngelek, HP hubungan perselingkuhan. Di sini SMS, nasinya kalau ngapi, SMS sarana menuju silaturahim, SMS sarana menuju surga. Nah kecil kalau ngelek, SMS sarana menuju selintut selintutan. Hati-hati. Ya paling tidak setan sekarang itu yang duduk manis di meja ruang tamu penjeningan semua itu kan yang membuat masjid jadi sepi, musola langgar, jamaah sepi, majelis taklim orang pati payu. Gara-gara setan itu, setan kotak yang duduk di atas meja sampai yang, Napa? TV. Kan gara-gara TV, jadi masjid jamaah isya malah sepi. Pengajian malah sepi, majelis taklim malah sepi. Kalah karo setan. Nah wong saiki to lek wis kadung nang TV, subhanallah, jan kaya wong ibadah sak keluarga sak di rumah bapak ibu sak anak-anak iso kompak sabar-sabar ikhlas-ikhlas duduk khusyuk tawaduk tumak ninah istiqomah dan berjamaah bapaknya jadi imam sing ngatur acara itu tukang komat tukang nyekel remote anak-anaknya jadi makmumnya. lebih ya lewat gadung kadung TV apa jamaah sholat isya raiso. Kurung azan. Hayya 'ala sholat Maunya pi berangkat jamaah, juga sajadah. Lagi oleh rong jangkah berangkat. Kalau penyiarnya disentak kok. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang beri yang beri ini. Ngono kuya sajadah diuncal samik na wa na. Cobi sobi Itu kan setan. Maka untuk melawan setan, untuk melawan nafsu itu ada doanya. Rata-rata menungso ngelakoni dosa mergo atine ora tertata baik, kalah sama nafsu. Gara-gara ngerasani, gara-gara padu, gara-gara tukaran, gara-gara maksiat, itu rata-rata kalah sama nafsu. Nah, untuk terhindar dari nafsu, melawan nafsu, mengalahkan nafsu, itu ada doanya. Saniki napa mangke dongane? Saniki napa mangke? Insya Allah janji nopo niki dongo diwaca sama nanti ngelakoni dosa nanti ngelakoni maksiat selamat mereka itu kan berangkatnya dengan nafsu ini doa untuk mengalahkan nafsu menaklukkan nafsu setiap kudu ngelakoni maksiat setiap arep ngelakoni dosa dongo iki diwaca selamat gak ngelakoni nglakoni Sarang-sarang ditiru akan bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Allahumma tak empat wis kuwi sampean waca Wae sangane kaya ora ngandel to. Kowe ape celatu karo tangga kok wis kudu muring-muring Allahumma tak empat ora sida. ngrasani Allahumma ora sida ngrasani. Wis to ape apa ae ape nglakoni elek Allahumma ora sida nglakoni elek. Tapi tolong kok bengi Bu nek sampean turu dicedhaki bojo iki aja diwaca. Mesti diareke sing lanang karek sarungan tok, Dek. Allahumma ta'abbat. empat. Niki ora oleh diwaca. Memang memang manusia itu mulai kecil udah punya karakter yang cenderung destruktif. You understand? Do you winning what is name of destructive? ngertos destruktif, Ibu. Destruktif niku beras ketan didang. makanya di bunder cilik-cilik terus dibuntel daun pisang jero diwenehi abon. Dadi apa? Hmm, roe yo ya badokan kuwi. punya watak ngerusak mulai kecil anak kula umure limang tahun niku dolenane rong lemari ora ana sing utuh pretel kabeh dibanting lah diadel-adel lah diujat-ujat lah aku ki mikir subhanallah arek sik cilik wis watek ngerusak. Panjang sing ngerusak apa-apa ki menungso dudu makhluk liyane zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas Wedhus ngerusak tanduran lo pirang tekem, paling limang tekem. melihat menungso tanduran pirang-pirang hektar son entek dipangan menungso. Watu pirang-pirang gunung sontek dipangan menungso. Halo. Binatang yang paling keren, binatang yang paling galak, binatang yang paling buas itu adalah harimau, macan, sampai harimau, macan itu dapat julukan the king of Wono. Raja hutan aku naruh bahasa Inggris alas kok. Apa wis kok jaine teko kasep. Nanti mau ngopo yang dipikir kok. Kan kita terus raleh wis ngono nih. Tapi sama nak gak tau tuh to macan macan no kayu jati. Macan katoan kuwi ngentek no kayu jati. Masya Allah. Maka di hati ya eh, urung bari ngajine nih. Wis setengah papat. Sampun no, Bu. Untuk me menelusuri menelusuri lapisan-lapisan hati yang ada tujuh itu butuh waktu paling tidak satu jam setengah lagi. Belum lagi nanti tingkat-tingkatan kita dalam beribadah itu ada tingkat beban, ada tingkat kewajiban, ada tingkat kebutuhan, ada tingkat syukur, ada tingkat cinta yang tertinggi dan insya Allah ibu itu akan kita sampaikan pada serial berikutnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. agar nah, sumbut ayo berangkat tapi mulai. Ibu, ngapunten, wekdale dipun bagi pangapunten niki mangke tasih kata kalih jadwale. Pangapunten ingkang ngagung niki nggih. Saya wekdale dipun bagi. Lha sak jam setengah e. Ngaji kok ora leh wis. Sarang-sarang kita ndedonga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah nggih. Pokoke intine nggih niku wau mahabbah dhateng Rasulullah ibadah sak isoe, usaha bagus hati sing rukun kali tonggo. Ah, sangger niku kok bareng-bareng mlebu warga kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kapan-kapan dipun sambung. Muga-muga wonten manfaate kekhilafan yang ngapunten. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.